Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla quwwata illa billah. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi bi nafa'a Allah bihi wa bi ulumi fid darin amin. Surah At-Takatsur makiyah 8 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakum شاء لكم عن طاعة الله التكاثر التفاخر بالأموال والأولاد والرجال حتى زرتم المقابر بأن متم فدفنتم فيها أو أدتم الموت تكاثرا كلا ردء سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون سوء عاقبة تفاخركم عند النزع ثم في القبر في القبر كلا حقا لو تعلمون علم اليقين أي علما يقينا غاية التفاخر ما شهلتم به لترون الجحيم النار جواب قسم محذوف وخذف منه لام الفئل وعينه وألقي حركتها على الراء ثم لترونها تأكيد أين اليقين مصدر لأن رأى وعاين بمعنى واحد ثم لتسألن خذفت منه نون الرفع لتوالي النونات وواو ضمير الجمع لالتقاء الساكنين يومئذ يوم رؤيته عن النعيم ما يتلذذ به في الدنيا من الصحة والفراغ والأمن والمطعم والمشرب وغير ذلك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وآله سورة التكاثر Makkiyah teman ayat Bismillahirrahmanirrahim Alhaakumut takathur Melupakan kamu at Saling banyak-banyakan atau at-tafakhur Mana at-tafakhur Saling bangga-banggaan yang dimaksud melupakan kamu adalah anta'atillah syagalakum kamu sibuk anta'atillah menyibukkan kamu daripada taat kepada Allah at-takatsur at-tafakhur bangga-banggaan bil amwal dengan banyaknya harta wal aulad dan anak-anak war rijal dan maksudnya tokoh-tokoh Ar-Rijal Hatta zurtumul maqabir sehingga kamu mendatangi kuburan-kuburan. Maqabir jamak makbarah. Maksudnya bi'an mutum sekiranya kamu meninggal dunia fadufintum dan kamu dikubur via di magobir. Kamu itu bangga-banggaan harta setiap saatnya ngitung harta terus mana yang lebih banyak atau keluarga kamu sampai mati sampai dikubur. Begitu aja kesibukannya. Au adatum al-mauta atau hatta arzutumul maqabir sampai kamu itu mengunjungi kuburan maksudnya menghitung orang-orang yang sudah mati takatsuron karena banyak-banyakan jadi orang Arab waktu itu jahiliyah selalu membangga keluarga membangga tokoh-tokohnya pengikutnya Dihitung. Kamu tahu enggak dari bani ini, dari bani itu, si fulan, si fulan, si fulan yang hidup dihitung sampai yang sudah mati-mati dihitung semuanya. Si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Kamu hitung sampai yang mati-mati dihitung semuanya hatar tumul makabir. Hmm. Jadi ini adalah bangga-banggaan terhadap harta, sibuk untuk menjadi orang yang terbanyak hartanya, atau bangga-banggaan terhadap anak. Tuh lihat bagaimana kelompoknya kita, turunannya kita, lebih kuat, lebih banyak, lebih sukses, lebih berhasil, atau tokoh-tokohnya Ini adalah satu bentuk daripada watak orang jahiliyah. Hah? Tapi mereka tidak peduli dengan kewajiban-kewajiban Tuhan ya, Hanya urusan itu aja yang di yang digedekan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan kalla saufa ta'lamuna thumma kalla saufa ta'lamun. Rada. Bukan itu. Tidak itu semuanya akan bermanfaat. Saufa ta'lamun bakal kamu akan mengetahui. Thumma kalla saufa ta'lamun kemudian bakal kamu akan mengetahui Su'a akibati tafurikum. Jeleknya akibat bangga-banggaan kamu. Hanya sekitar harta, hanya sekitar keluarga, hanya sekitar tokoh-tokoh di antara kamu. Indan naza' ketika kamu mau ketika kamu naza' mendekati mati bil ihtidhar, thumma bil ghafil kemudian di dalam kubu kuburan. Ini pakai summa ini berarti kembali ke ta'lamun in sawfa ta'lamun. Ai sawfa ta'lamuna inda naza thumma kalla sawfa ta'lamuna inda uh, fil qabr. Bakal kamu akan mengetahui kalau sudah mau mati bakal akan tahu ternyata yang kamu banggakan nggak manfaat. Harta yang kamu bangga-banggakan itu ternyata nggak manfaat kalau sudah mau mati. Demikian juga kalau sudah dalam kubur bakal akan kamu tahu bahwa itu semuanya nggak manfaat. Keluarga kamu yang kamu bangga-banggakan nggak manfaat. Demikian juga ketika kamu dalam kubur nggak manfaat. Kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun. Nah. Kalau sudah mau mati bilang hatta idza balagatil hulgum wa antum hina idin tamdurun. Kalau sudah roh sampai ada di hulkum, ada di kerongkongan, wa antum hina idin tamdurun dan ketika itu kamu menyaksikan yang hidup menyaksikan ini mau mati enggak berdaya, Atau yang mati menyaksikan yang hidup ternyata enggak manfaat. Atau yang mati menyaksikan amal-amalnya yang ia telah lakukan bagaimana ia akan mendapatkan sesuai dengan amalnya dari nikmat setelah matinya atau adab setelah matinya. Pandurun Baru ternyata hartanya nggak manfaat. Baru dia akan faham saat itu. Baru akan dia mengerti bahwa keluarganya tidak akan bisa menolong dia saat itu. Hatta idza balagati taraqiya wa qila marraq wa dhanna annaul firaq wal tafatissak bisak ila rabbika yawma idinil masak. Kalau sudah harus sampai ada di taraki, ada di hulkum, ada di kerongkongan, Khilaman rok. Maka dikatakan di situ siapa orang bisa mengobati itu? Dokter yang mana, keluarga yang mana yang akan bisa mengusahakan dia akan gagal nggak mati. Wadhanna annal firaq baru dhanna ay baru dia yakin nanti lagi akan bisa sama keluarganya, sama hartanya, sama ia cintai yang ia banggakannya. Wartafatisak bisak dan akan saling menempel dan berbenturan itu betis dengan betis, apa eh, kaki dengan kaki. Bergemetaran, bergoyang Kenapa? Ila rabbika yaumidzal masak. Saat itu kamu akan digiring untuk bertanggung jawab kembali kepada Tuhan kamu. Hmm? Orang jahiliyah nggak mikir itu. Mereka lupa yang penting duit, bangga dan macam-macam. Karena itu mereka tadi itu membangga-banggakan hartanya setiap saatnya, membangga-banggakan keturunannya membangga bahkan sudah mati dibangga-banggakan. Hmm. Kemudian kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Kalau kalla yang pertama untuk roda, kalla kedua di mana hakon, Kalla beneran pasti Lau ta'lamuna ilmal yaqin seandainya kamu mengetahui ilmal yaqin ilmu yang benar-benar yakin ay ilman yaqinan Mengetahui apa akibat tafakhur, akibat daripada bangga-banggaan kamu dari itu yang melupakan kamu daripada taat kepada Allah. Akibat tafakhur, akibat daripada bangga-banggaan kamu tadi itu masytaghaltum bihi yang kamu setiap saatnya sibuk untuk mencari tafakhur tadi itu sampai lupa kepada Allah, taat kepada Allah, latarawunnal jahim bakal kamu akan melihat neraka jahim. Jadi maksud jahim adalah anar neraka. Ini adalah jawab kosam mahduf. Lam sini mauti al gosam. Jawab daripada sumpah yang dihilangkan. Jadi tidak bisa dinyatakan jawab daripada lau. Lau ta'lamun al-yaqin, lau ta'lamuna ilmal yaqin, la tarawun al-jahim bukan jawab daripada lau tapi daripada kosam mahdhuf. Kenapa tidak dikatakan jabdar lau? Karena ilmu yakin ini muhaggagul latarawun al-jahim ini muhaggagul wugu'. Ilmu yakin itu juga muhaggagul wugu'. Nah, bukan syarat di sini. Lau ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. La tarawunna itu disorof dikatakan di, dinyatakan di sini hudifa minhu lamul fi'il. Lam fi'ilnya dibuang wa ainuhu dan ain fi'ilnya juga dibuang. Asalnya kan ro'a ya ro, Taro. Kataro kalau eh, dijamakkan itu rauna ya asalnya yar eh, kalau ikut yaf'aluna berarti apa? Yar'auna. yar ah. Yar'auna gitu. Iya ya, tarauna. Asalnya tarauna aslu aslu, Hah? Iya, tarau ya ada nun ada ada nun taukid ini nanti. Iya. Dibuang hamzahnya hmm, dibuang hamzahnya lam fi'il itu berarti. Harokatnya dipindah kepada roknya yang asalnya sukun menjadi fathah. Tarau apa itu? Diwoco ya apa itu? Akhirnya ketemu sakinen dua sukun tidak mungkin dibuang dibuang juga ain fiilnya gitu. Iya. Kemudian ditambahi dengan nun taukid. Latarawunna gitu. Latarawun latarawunna. Wa ulkiya dan dibuang harokat harokatuha, ditaruh harokat harokatuha, harokatnya. Apa ini? Uh, lam fi'il, ya. Ala di atas roknya. Yang asalnya sukun menjadi fathah, kan gitu. Ya, yang asalnya sukun menjadi fathah. Eh, sorof ini bahasa Arab, ilmu bahasa Arab yang membahas ada di awal kalimat dan tengah-tengah kalimat. Hmm? Yang ada di awal atau di tengah-tengah. Kalau eh, nahu itu ilmu bahasa Arab yang membahas perubahan di akhir aja. Kenapa kok eh, asalnya yaf'alu jadi an yaf'ala kok bisa jadi fathah kok jadi lam yaf'al jadi sukun bahas akhir tok itu ilmu nahu bahas tengah-tengah sama awalnya dari ilmu sorof hmm? kalau bahasa Indonesia enggak ada gitu ya bahasa Inggris juga enggak ada begitu ada mungkin sorofnya masih bahasa Inggris nahu enggak ada cuma bahasa Inggris sorof masih ada itu ya hmm. masih ada itu apa Eh, forget jadi forgot, jadi forgotten dan lainnya masih ada itu masih. Tapi kalau ilmu soal ilmu nahu nggak ada. Thumma 'ainal yakin takid Kemudian kamu bakal melihatnya itu al-jahim eh? itu neraka ainal yakin benar-benar nyata Ain di sini bukan mata, bukan. Ain di sini masdar. Hah? Masdar. Jadi di ra'a wa ayana ma'nan wahid, sama artinya. Ayana menyaksikan, ro'ah juga menyaksikan gitu loh. La tarabunna hah? Ainal yakin sama dengan eh uh, Go'attu julusan gitu atau jalastu gu'u gu'udan sama begitu. Jadi ini masdar bukan ainal yakin itu mata yakin. Mata keyakinan bukan begitu. Nah, Tapi Adam menyatakan ainal yakin di sini nafsal yakin. Nah, ada menyatakan mengartikan ainal yakin artinya nafsul yakin, benar-benar yakin gitu loh. Thumma latus alunna yawma idin anin nabi anin naim kemudian kamu bakal ditanya. Hudifat minhu nun raf'i dibuang nun rafa'nya. Hah? Asalnya tus alun tus a tus alunanna begitu. Ya. Nah, tapi tapi dibuang nun rafa'nya Litawalin nunat. Karena nunnya tadi itu bersambung. Ya. Ada berapa nun itu? Tiga nun itu ya. Ada tiga nun, nun rofa nun taukid itu ada dihitung dua itu, nun taukid taqilah. wawu domir jama' jamak. Dan juga dibuang nun domir jamaknya li iltiqa'is karena kalau sudah dibuang nun rafa'nya berarti ketemu nun sukun dan wawu sukun, dua sukun di sini. Bakal kamu akan ditanya yauma idin ketika itu. Ketika itu apa? Yauma yatiha ya, ketika melihat menyaksikan itu nar anin naim daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud nikmat mayutaladzat apa yang dirasakan lezat dengan nyama fit dunia ada di dunia minas sehat daripada sehat wal farah waktu luang wal aman rasa aman wal mat'am makanan masyrab minuman wal dalik ya, pakaian dan semuanya ada tim ada sedikit muskilah ada di sini setelah dikatakan ada ilmu yakin kemudian menyaksikan neraka ainil yakin laku ada ditanya tentang naim kan prosesnya kan setelah bangkit itu adalah dihisap kemudian baru dimasukkan ke neraka tapi ini seakan-akan kamu bakal mengetahui ilmu yakin dan nanti kamu bakal akan menyaksikan dengan ainul yakin itu jahim neraka dan kamu akan ditanya tentang nikmat. Koyok-koyok hisab ini setelah masuk neraka. Kan pakai summa summa summa summa summa ini kan. summa itu berarti ada ifadatu tertib. Berarti ada tertib ada di situ. Nah, di sini dikatakan oleh ulama nanti manusia itu bangkit dari kubur kelihatan neraka dulu menyaksikan neraka. Ilmu yakin yang dimaksud di sini kelihatan bagaimana membaranya api neraka. Dari jauh kita membara. Ainul yakin kelihatan benar bagaimana siksa yang bakal ada di neraka. Nah, di situ nanti dihisap orang kafir semakin ketakutan di situ. Karena itu sampai mereka itu saking takutnya keluar keringatnya sampai tenggelam dalam keringatnya sendiri tadi itu. Jadi akan ditampakkan oleh Allah SWT neraka dulu, eh, kilo panggonmu. Kalau kamu tadi itu masuk neraka, begini siksanya ada dalam neraka. Bukan tidak dikelihatan dulu, ditampakkan dulu itu nerakanya, siksanya begini, baru dihisap. Bukan dimasukkan neraka dulu, ditampakkan dulu. Hah? Ditampakkan dulu. Karena itu mereka itu gelisahnya luar biasa. Sampai di antara mereka nanti ada di masyar menyatakan ya Allah masukkan anak ke neraka sudah. Lebih baik daripada selalu ketakutan ada di masyar ini. Hah? Saking khawatirnya dia. Orang khawatir lebih parah daripada orang disiksa. Mestinya eksekusi wis daripada ngenteni. Paham ya? Semakin saat gelisah-gelisah-gelisah gitu. Sampai di antara mereka, ya Allah, hah? Bebaskan aku dari kegelisahan ini walaupun sudah saya masuk dari neraka. Ya sama aja, tambah parah juga kalau ada neraka. Nah, jadi uh, inti daripada surat ini mengingatkan kepada kita jangan sampai menjadi orang yang terlupakan ngurusi duniawi sampai akhirnya enggak mikir bahwa neraka itu adalah salah satu tempat kamu nanti ada di akhirat. Gak ada tempat yang lainnya. Imma jannah, kalau nggak surga ya neraka. Kalau inti nggak masuk surga ya berarti masuk neraka pasti itu. Gak ada ceritanya. La jannah wala surga sana ada di mahsyar untuk seterusnya. Gak ada. Jadi satu di antara dua itu tempatnya. Kalau nggak nggak ketemu ada di surga pasti ada di neraka. Hmm, pasti ada di neraka. Nah, karena itu jangan main-main semuanya bakal akan terjadi kepada kita itu semuanya. Wallahu alam. Ada yang perlu dibahas? Kata Sin Ali bin Abi Thalib, "An-nasu niyam." Fa intabahu. Manusia itu tidur. Kalau mati baru bangun. Manusia di dalam kehidupan dunia itu adalah tidur. Kalau mati baru bangun. Gimana ini? Artinya ini gimana? Manusia itu dalam kehidupan dunia ibarat orang yang tidur, dia itu berhayal lah di tidur itu. Kadang-kadang tidur itu kalau mimpi makan nikmat tuh wah, kerasa zat begitu mimpi dia tinggal di istana, wah kerasa nikmat gitu. Disanding perempuan yang cantik, wah hebat, senengnya setengah mati. Kalau udah bangun baru dia sadar, ih nggak ada istana ternyata itu. Hanya mimpi itu. nggak ada makanan yang lezat itu. Hanya mimpi itu. nggak ada itu. Istri yang cantik itu, hanya mimpi itu. Nah, begitulah juga Orang yang dia bangga dengan dunianya di atas dunia kalau mati baru bangun dia. Eh ternyata mana rumah saya yang bagus? Kuburan. Atas tanah, bawah tanah, muka tanah, belakang tanah, at. semuanya tanah. Loh, mana itu keluarga anak yang sama anak ini? Istri anak anak cinta itu mana semuanya? Gak ada. Kalau mati baru manusia itu bangun daripada mimpinya. An-nasu niyam fa idza matu intabahu. Allah alam.